وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا Sadaqallahul demikian tadi pembacaan Al-Mushaful Muratal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Madrud. Pagi ini telah menyampaikan Surah Al-Kahfi diawali dari ayat 1 sampai ayat 34. Surah Al-Kahfi diawali dari ayat 1 sampai 34. Insya Allah untuk besok adalah surah yang sama, surah Al-Kahfi, ayat 35 hingga ayat ke-81. Baik pendengar dan pecinta Radha KMR Jakarta dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bersama kembali dalam talim tadarus bimbingan membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio Manusia Jakarta, seperti apa yang sudah kita janjikan, untuk kelas C hari ini masih di surah ke-63 ya. Surah Al-Munafikun. Ini berbicara tentang orang-orang munafik. Dalam tafsir Al-Misbah diungkapkan bahwa kemunafikan ini baru dikenal sejak Rasulullah berhijrah ke Madinah. Karena saat di Mekah jelas orang-orang kafir kan ya suka atau tidak, senang atau tidak senang langsung itu menyerang Rasulullah. Yang suka langsung masuk Islam, langsung mengikuti Rasulullah, yang enggak memboikot. Tapi di Madinah ini diam-diam. Bahkan tokoh munafik ini adalah mereka yang tadinya Ubay ini tadinya dia mau dijadikan pemimpin oleh mereka. Ternyata setelah Rasulullah datang, nah mereka merasa tersingkirkan. Inilah barangkali yang seringkali terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan. Saat dia membangun sebuah wacana, sebuah pemerintahankah, sebuah partai, sebuah yayasan, sebuah kemasyarakatan. Saat dari kecil berjuang terus bahu-membahu. Setelah besar mereka bercerai-berai. Nah ini yang kita yang kita sesalkannya. Jadi ada unsur istimbat hukum yang bisa kita ambil. Ternyata persatuan dan kesatuan di atas segalanya. Dan terkadang kita terkecoh. Nah, ini. Jadi Abdullah ibnu Ubay ini disinyalir oleh ayat ini eh, bersama orang-orang munafik lainnya yang biasanya bersumpah mereka tidak mau, tidak mau bergabung di depan Nabi, iya di belakangnya ngejelekin gitu kan. Nah ini dan mereka perisainya adalah sumpah palsu. Baik dilihat surat Al-Munafikunnya. A'udzu billahi A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Ya. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'akal munafikun apabila tatkala datang kepadamu al munafiqun orang-orang munafik. Qalu mereka berkata nashhadu kami menyaksikan mengetahui innaka sesungguhnya kamu eh, eh, kata orang munafik ini seperti itu ya pengakuannya padahal bohong la rasulullah benar-benar rasulullah wallah dan Allah ya'lamu mengetahui innaka sesungguhnya kamu la rasuluh benar-benar rasulnya. Wallah dan Allah yashhadu menyaksikan innal munafikin inna sesungguhnya al munafikin orang-orang munafik lakazibun adalah benar-benar pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Bisa Ibu dilihat ya inayahnya jilid ke-10 halaman 95. Atau ibu yang memiliki tafsir Jalalain bisa dilihat jilid keempat. Ini jilid keempat diawali dari halaman 2459. Di sana lebih jelas ya, selain terjemah perkata juga disertai dengan uh, tafsir perkata. Ittakhadhu aimanahum mereka mengambil atau menjadikan aimanahum sumpah mereka. Ada beberapa ulama menyatakan di sini imanuhum, iman mereka. Junnah sebagai tameng, sebagai perisai. Jadi kalau terdesak dia sumpah, sumpah. Seperti ia. Padahal sumpahnya sumpah palsu hanya untuk mempertahankan pendapatnya dia meyakinkan bahwa dia benar-benar benar padahal tidak benar gitu. Posadu fa'nya maka lalu Fasaddu mereka menghalangi an sabilillah. An. An sabili itu. Huruf jar ya. Dari jalan Allah. Innahum sesungguhnya mereka sa'amakanu ya'malun. Amat buruk apa yang mereka adakan. Ya. Ya'malun mereka kerjakan. Jadi ternyata mereka hanya omong-omong doang. Zalika bi'annahum amanu Thumma kafaru fatubi ala kulubihim fahum la yafkahun. Zalika demikian, demikian itu. annahum karena sesungguhnya mereka orang-orang kafir ini. Amanu asalnya mereka beriman. Thumma kafaru. Thumma kemudian kafaru mereka kafir. Karena mereka membolak-balik dari iman ke kafir. Seperti di surat Al-Baqarah dijelaskan ya apabila berhadapan dengan orang dengan rasul, dengan orang-orang mukmin, muslimin, mereka menyatakan dirinya beriman. Tetapi kalau mereka kembali kepada kelompok mereka, itu aku hanya mengolok-olok mereka. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang mukmin. Ya. Di sana di suratul Baqarah ada. Sebetulnya yang ditipu bukan Allah dan orang-orang mukmin, tetapi yang ditipu adalah mereka menipu dirinya sendiri tapi mereka tidak sadar gitu kan. Nah ini. Mereka asalnya beriman, kemudian mereka kembali kepada kekupuran. Fatubi'a lalu dikunci mati. Apanya ala kulubim atas hati mereka. Mereka bisa mendengar, mereka bisa melihat, tapi hatinya terkunci. Fahum la yafkahun. Fahum maka mereka la yafkahun. Mereka tidak mengerti. Wa idha ru'aitahum. Dan apabila kamu melihat mereka, ini jangan khawatir. Eh, harus hati-hati dengan orang-orang munafik seperti ini. Karena apa? Tuang cibuka, kamu akan kagum, kamu akan tertarik dengan pesona, dengan sikap mereka, dengan ucapan mereka, dengan tingkah laku mereka. Mereka seperti orang baik, mereka seperti orang benar, bertingkah, berucap, berkata-kata dan segalanya. Ini ini. Wa idza ra'aituhum wa idza dan apabila ra'aitahum kamu melihat mereka tu'jibuka kamu akan kagum, kamu akan tertarik ajsamuhum, tubuh-tubuh mereka. Kenapa? Wa in yakulu, wa in, wa dan jika, wa in jadi wa i ya, jadi gombi guna. Wa i yakulu dan jika mereka berkata, tasma, kamu akan mendengarkan karena ungkapan-ungkapan mereka begitu bagus sehingga menarik hati kita. Tasma, kamu akan mendengarkan likolihim dalam pada perkataan mereka. Kenapa? Kenahum seakan-akan mereka khusubun kayu musannadah yang tersandar. Yahsabuna mereka mengira kulla sayhah tiap-tiap sayhah teriakan keras mereka alaihim atas mereka hum mereka ini al-adu musuh fahzarhum maka tatkala waspadalah terhadap mereka qatalahum mereka bisa membianasakan mereka membunuh mereka siapa Allah qatalahumullah Fahzarhum maka uh, takutlah atau waspadalah terhadap mereka qatalahumullah membunuh atau membinasakan mereka Allahu Allah walakin nah ini ya akan tetapi orang-orang munafik tuh di sini ya Fahzarhum maka takutlah waspa, eh, waspadalah terhadap mereka qatalahumullah Qatal, membunuh, membinasakan mereka. Allahu Allah, Anda bagaimana Yuk fakun mereka eh, dipalingkan. Masya Allah ya. Ayat-ayat. Jadi kita akan akan terjebak dengan ungkapan mereka. Ini di Jalalain sudah dijelaskan perkatanya ini ya. Wa idza ra'aituhum tu'jibuka ajsamuhum dan apabila kamu melihat mereka. Ini Bu Ani di halaman 2460 ya, juz ke-28 jilid keempat ini. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum dan apabila kamu melihat mereka tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum karena keindahan dan kebagusannya. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka karena kepasihan tutur katanya ka'annahum mereka adalah seakan-akan karena tubuhnya yang besar akan tetapi pikirannya kosong tidak dapat memahami. Khusubun seperti kayu dapat dibaca Khusubun eh, ini jadi khusyu ya, khusyubun. Musannadah yang tersandar. Ini artinya bagikan kayu yang tersandar ke tembok. Yahsabuna ya, kulla sayhah. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan keras teriakan sebagaimana seruan di dalam kemiteran atau bagikan seruan orang yang mencapai barang yang hilang. Alaihim ditujukan kepada mereka. Demikian itu karena hati mereka sudah memendam rasa kecut dan takut. Jadi kalau ada teriakan-teriakan dia ketakutan terhadap hal-hal yang akan menimpa mereka. Yang memperbolehkan darah mereka dialirkan. Saat mau perang mereka ketakutan. Gitu ya. Humul, humul aduwu fahzarhum. Mereka itu adalah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka pasti membeberkan rahasia kamu kepada orang kafir. Perjuangan perjuangan kita, sejarah-sejarah perjuangan bangsa kita kan banyak orang-orang pengecut gitu kan. Orang-orang yang seperti pahlawan tapi mereka antek-antek penjajah. Ini seperti itulah. Qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Menghancurkan mereka. Kenapa? Ana yu'fakun. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari iman Padahal bukti-bukti, bukti-buktinya bukti sudah cukup jelas. Wa idza qila lahum. Di sini ya, eh, diungkapkan. Dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, ta'alau, marilah yastaghfir, memohon ampun. Udahlah balik kembali kepada keislaman, taubat, minta ampun kepada eh, kepada Allah bertaubat, minta ampun kepada Rasulullah atas sikapmu kamu ngomong-ngomong kan seperti itu ngomongin bahwa Rasulullah itu sudah nggak usah dikasih apa-apa biarin dia e, kelaparan nanti biar orang-orang Islam cerai berai nanti juga orang-orang muhajirin ini kan sedikit ya nanti juga akan akan habis dihabisi oleh orang-orang Madinah seperti itu kan ungkapan mereka saat diungkapkan seperti itu disampaikan Oh saya nggak bilang seperti itu kok, nah, itu kan. Bahkan Nabi di sini nggak tahu ke, tentang kemunafikan si Ubay ini. Sampai-sampai nah, Zaid bin Arkom ini yang mengungkapkan Nabi ya kamu itu omongan kamu aja kata orang kata si munafik ini. Sebegitu sebegitu jelasnya sikap orang munafik memutarbalikkan fakta. Ini kan terjadi sekarang. Yang baik menjadi yang benar, yang benar yang menjadi tidak benar itu kan. Nah ini. Dan Rasulullah tidak tahu. Tahunya setelah turunnya wahyu. Ini memberikan gambaran bahwa kalau ada manusia yang sok tahu dari mana, Rasulullah aja tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kapan terjadi kiamat Rasulullah tidak pernah tahu. Hanya tahu tanda-tandanya aja. Nah ini. Wa idza qila lahum ta'alu dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah seraya memberi maaf. Yastaghfir lakum Rasulullah ya. Yastaghfir lakum Rasulullah lawaw supaya Rasulullah memberikan ampunan bagi kalian. Mereka membuang muka. Ini lafad lawaw dapat dibaca dengan memakai tasjid, dapat pula dibaca tanpa memakai sehingga menjadi lawawhir artinya memalingkan ru'usahum wa ra'aituhum yasuddun memalingkan muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling dari hal-hal tersebut wahum mustakbirun sedangkan mereka itu menyombongkan diri enggak mau dia ya wa dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka ta'alu marilah yastaghfir lakum memohonkan ampun bagimu. Jadi supaya datang kepada Rasulullah agar Rasulullah mintakan ampun untuk orang munafik. Ya, Rasulullah kepada Rasulullah. Dia bilang, "Lawau mereka memalingkan ru'usahum kepala mereka. Wa ra'aitahum dan kamu lihat mereka yasudduna, mereka berpaling. Wahum mustakbirun dan mereka itu menyombongkan. Tidak mau suruh taubat, suruh kembali, suruh suruh mintakan ampun kepada Rasul nggak mau. Nah, ini karena orang-orang munafik itu sikapnya seperti itu. Nih, sawaun alaihim astaghfartalahum. lahum. Sama saja bagi orang-orang munafik itu. Kamu mintakan ampun bagi mereka dalam ungkapan kalimat ini astaghfarta. Keberadaan hamzah istifham cukup diwakili, diwakili oleh hamzah wasal. Nih, am lam tastaghfir lahum la yastaghfirullahu lahum. Allah la yahdil qawmal fasiqin atau kamu tidak memintakan ampun bagi mereka, Allah sama saja Allah tidak akan memberikan ampun kepada mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Sawaun sama saja alaihim atas orang-orang munafik ini astaghfarta. Apakah kamu memohonkan ampun lahum bagi mereka amlam atau tidak? Tastaghfir lahum kamu mohonkan ampun lahum bagi mereka orang-orang munafik la yaghfirullah. La yaghfiru karena ada lam Harpun nawasib jadi la yaghfiru. Enggak ya, lan ada lan. Kalau ada lam eh, jadi jadi jajem tuh. Am lam yastaghfir tuh. Lam yastaghfir. Lan yaufiro. Tidak akan mengampuni siapa? Allahu Allah. Lahum bagi mereka. Innallaha sesungguhnya Allah la yahdi tidak memberi petunjuk al Al-Qawmul fasiqin al-qaum ya al-qauma itu jadi maf'ul kepada kaum al-fasikin orang-orang yang fasik. Nah ini insyaallah ya. Kenapa? Humul ladina yaquluna la tunfikuna ala ma inda, inda rasulillahi hatta yang fabbu walillahi khazainus samawati wal ar walakinnal munafikina la yafqahun. Itu. Humul ladina yakuluna. Mereka orang-orang yang mengatakan kepada teman-teman mereka dari kalangan kaum ansar. La tunfiku alama inda rasulih. Janganlah kalian memberi perbelanjaan kepada orang-orang yang ada di sisi Rasul. Ini orang munafik itu gitu. Udah nggak usah dikasih lagi muhajirin. Kaum-kaum Rasulullah udah nggak usah. Biar nanti tercerai berai keimanannya. Ya, yakni orang-orang muhajirin hatta yang fadu supaya mereka bubar, bubar dari keislamannya kan, bercerai-berai dari sisi Rasulullah. Dia lupa walillah walillahi khazainus samawati wal ar. Dia lupa padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi, yakni pemberi yang memberikan rezeki segalanya adalah Allah. Dia Maha pemberi rezeki kepada orang-orang muhajirin dan lain-lainnya. Walakin akan tetapi Walakin Walakinnal munafiqina la yafqahun, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Yaquluna la irja'na ila al-madinati li yukhrijanna al-a'azu minha al-azal. Walillahil izzatu wa lirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Yaquluna la irja'na, mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali, yakni kembali dari peperangan Bani Mustalik, Ni ilal Madinah tila yukhrijan al a'azzu. Ke Madinah, benar-benar orang-orang yang kuat akan mengusir. Maksudnya orang-orang yang kuat di Madinah itu akan mengusir Rasulullah dan orang-orang muslim. Ini yang dimaksud adalah orang-orang kuat adalah diri mereka sendiri. Mereka menganggap seperti itu. Min hal azal. Orang-orang yang lemah daripadanya. Yang dimaksud lemah ini adalah mereka adalah orang-orang mukmin. Dia lupa walillahil izzah Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah. ini kemenangan itu milik Allah. Wali rasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafikina la ya'lamun. Dan kemenangan izzah itu adalah untuk Allah, untuk Rasulnya, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui hal tersebut. Itu 1 sampai 9 ini ya. 1 sampai 8 ini tentang berbicara tentang orang-orang munafik. Nah, dari mulai 9-nya adalah dihimbau untuk kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian ya yakni melupakan kalian amwalukum karena hartamu wala auladukum an zikrillah harta-harta kalian amwalukum wala auladukum dan anak-anak kalian dari apa an zikrillah dari mengingat Allah dari melakukan salat lima waktu dan kewajiban-kewajiban yang lainnya wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Wa anfiqu dan belanjakanlah dalam berzakat di sini. Mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin sebagian dari apa yang telah kami berikan nafkahkan berikan zakati kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian lalu ia berkata ya rabbi ya tuhanku mengapa tidak eh, ini lafadz laula di sini bermakna hal hal ya. Nah, nah ini kenapa tidak? Ya Allah beri tangguh sebentar lagi. Dianggap sebagai huruf zaidah dan huruf laud bermakna tamani, pengharapan yang tidak mungkin. Ya ini seandainya akhartani ila ajalin qarib. Engkau menangguhkan aku sampai waktu yang dekat saja. Fa'asaddaku aku minas salihin. Nih, fa'as yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Bentuk asli lafad as ini adalah atas haddaqo ya. Kemudian huruf tad diidgomkan ke dalam huruf sod. Sehingga jadilah asaddaqo. ya ini supaya aku dapat membayar zakatku. Wa akum minasolihin. Dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Seumpamanya aku ada diberi kesempatan waktu aku akan berbuat baik. Aku akan ini, aku akan itu. Ya, Ini uh, Ibnu Abbas radhiyallahu an memberi penafsiran bahwa tiada seorang pun yang melalaikan untuk membayar zakat dan melakukan ibadah haji, haji melainkan ia meminta ampun supaya kematiannya ditangguhkan di saat menjelang ajalnya. Jadi ini bukan hanya untuk orang kafir, tapi untuk yang beriman hati-hati dengan ini kan. Nih, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ini. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya dan Allah Maha mengenal apa yang kalian kerjakan. Nih, lafad uh, eh, di sini bermakna pengharapan yang tidak tidak ada artinya. Kalau sudah waktunya ajal datang, tidak bisa ditangguhkan barang sebentar. Masya Allah ya. Baik, di 85904785. Jadi sudah eh, paham ya isi dari surat Al-Munafikun. Jadi memang dari judulnya aja berbicara tentang orang untuk orang-orang munafik. Tapi dari mulai ayat 9 sampai 11 ini untuk kita diingatkan. Bahkan saat Ibnu Abbas membacakan ayat ini, ada orang yang menyanggah. Hati-hati Ibnu Abbas, itu untuk orang kafir. Bukan. <laughs> Gitu. Ini kan membacakan ini. Ini untuk untuk kita hati-hati. Yang memiliki kesempatan, kemudian kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Yang harus berzakat, tidak berzakat. Harus berinfak, tidak berinfak. Nah ini. Baik, di 85904785 dari ayat ke-11-nya ya. Silahkan untuk kita bertadarus dan belajar lagu. Ini enak ini ya. Dari mulai ya ayyuhalladzina amanu. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ini kan ya dari ayat ke sembilannya nya Hmm, ini, ini Ayat 9 sampai 11. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون itu ya baik kami berikan kesempatan assalamualaikum waalaikumsalam dengan ibu? Dengan ibu Ibu kan di kelas B katanya. Ini kelas C. maksud tidak boleh. Boleh aja, tapi kita kita punya kelas ibu. Aha. Nanti ibu di kelas B dulu besok ya nyobanya ya. Belum waktunya di kelas C. Tahunnya ibu masih belum bagus ya. Mohon ya. Baik, kami berikan kesempatan yang kelas C ya. Gitu nyoba boleh saja di kelas B dulu nanti kalau sudah bagus saya pindahkan ke kelas C. Karena saya sudah tahu kemampuan masing-masing ya. Gitu. Silahkan. Yang sudah lancar, sudah mahir sekarang hari ini ya. Di kelas C. Yang belum di kelas B dulu karena sehari B, sehari C. Kita hianat. Nah itu tadi. Jika diberikan kepercayaan, kepercayaan itu tidak dipergunakan, kita hianat kan ayatul munafik. Jadi eh, ke, eh, jika bicara jangan dusta, jangan bohong, jika dipercaya kita jangan hianat ya. Itu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Ibu Nani Pak Ustaz. Ibu Nani sudah kelas C belum? Udah. So, silahkan. Insya Allah sudah. Enggak, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya ditinggiin lagi. Bismil, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum. Tinggi lagi boleh. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله lepas suaranya yuk Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa Baik lagi Pak Ustaz. Ya, wala auladukum. wala auladukum an zikrillah ولا أولادكم عن ذكر الله wala auladukum an zikrillah wa may yaf- Jangan terlalu lama ditahannya. <laughs> ومن ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma Tinggi sedikit ke atas. وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت Balik lagi Pak Dari Ustaz. ahada boleh. ahadakumul mautu fayakula rabbi laula akhartani bukan ahnya tasjid ah. fayakulu rabbi laula akhartani ila ajal qarib fayakula rabbi laula akhar akhar ada tasnya tani ila anjal qarib gitu Fa'asad. Bah, ada tasnya di situ. Fa'asaddaqa wa akum min minas salihin. Fa'asad taqwa akum minas solihin. Nah, nanti terbiasa ya. Yeah. Lagunya nanti uh, kapan ke talim ini sudah direkamkan. Ada ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada lagunya gitu. Terus walai. Walai yuakhirallahu nafsan tinggi, Nah, turun boleh tinggi. Eh. Walai ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها A-nya dua. Ya. A-nya dua. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا Jangan إذ- naf, naf, F. نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Wallahu khabirum bima ta'malun. Lama-lama juga nanti terbiasa. <laughs> Assalamualaikum ya. Pak Ustaz. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sudah kalau harus Pak Ustaz nanti bukan <laughs> sudah kalau lagi maja <laughs> ya. Kata Ibu Lia Pak Ari dulu haram haram mengharamkan lagu. Sekarang kok belajar lagu. Dulu saya tidak mau dengan lagu karena banyak orang yang berlagu tanpa tajwid. Sekarang di era 2008 saya sudah menemukan formula baru. Jadi orang saya utamakan lagu diwarnai, tajwidnya juga nanti ada. Tajwidnya ada selebaran-selebaran kertas yang bisa dipacu. Insya Allah 2000, 2008 ini Bu Lia, Pak Helmi ya, ush, Bu Wiwi pasti canggih. Kata Ibu Reti, saya juga di depan komputer terus Fahri, Alhamdulillah ya Bu Yayu, Bu Samsudin, eh, Ibu Yuni, Pak Yudo, Pak Fauzi, Pak Fauzan, insyaallah ya semua hamba-hamba Allah. Allah Rabbi Pak Isa Anwar, tadi malam saya juga belajar sama Uda ya, Pak Uda, Pak Samil. Karena enak ternyata belajar lagu. Lagunya bukan lagu kori ya. Bukan berarti lagu kori nggak boleh. Kita nggak mampu ya. Saya yang nggak mampu. Karena memang jenis suara kita sudah sepuh ya, sudah susah gitu ya. Ini sekedar-sekedar tidak sumbang aja. Coba silakan e, terus biar mantap, biar kita bisa e, mengerti isinya, terjemah perkatanya dilihat ya. Ini di Inaya e, eh, jilid ke-10 halaman 102-nya di sana. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah la tulhikum janganlah melalaikan kamu apa amwalukum harta-hartamu wala auladukum dan janganlah anak-anakmu melalaikan kamu dari apa? zikrillah dari mengingat Allah. Kalau itu kamu lakukan, wa mayyaf'al dan barang siapa kalau yang berbuat kamu melalaikan Allah karena sebab hartamu dan anak-anakmu, zalika dengan demikian itu faulaika humul khasirun maka mereka itulah pasti hum karena Allah ada double hum pasti mereka itulah termasuk orang-orang yang rugi. Wa anfiku mimma razaqnakum wa anfiku dan nafkahkanlah, belanjakanlah zakati kalau memang sudah ada nasabnya, zakat kan nisabnya ya. Mimma razaqnakum dari apa yang kami rezekikan kepada kamu. Jadi bukan punya kita kok. Kita nerima dari Allah, rezeki dari Allah, kita berikan kembali itu. Wa anfiku dan nafkahkanlah, belanjakanlah mimma min ma asalnya. Min dan ma Mimma digabung, diidgomkan. Mimma dari apa? Rozaknakum. Kami rezekikan kepadamu. Melkobli, dari sebelum. Ayyatia. Bahwa datang. Ahadakumul maut. Salah satu dari kamu kematian. Jadi kalau uh, ah, berikan, berikan sekarang rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu. Berbagi. Sebelum datang kematian. Kemudian fayakulu. Lalu berkata seseorang. Sudah dekat matinya ini penyesalan yang tidak eh, tidak ada artinya kan? Penyesalan yang sudah terjadi. Tamalit tamani. Rabbi ya Tuhanku laula akhirdani. mengapa tidak engkau ah, akhirkan tidak engkau tangguhkan sebentar saja ila ajalin qarib sampai waktu yang dekat beri waktu sebentar saja aku fa asaddaqa aku minasolin, maka aku akan bersedekah aku akan menjadi orang yang orang yang soleh tapi Allah Maha Tahu dan Allah tidak akan mengundurkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya dan Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Walayu akhir dan, dan tidak akan mengundurkan, tidak mengakhirkan Allahu Allah nafsan pada seseorang. Iza jaa apabila datang ajaluha waktunya, ajal itu ketentuannya. Wallah dan Allah khabir, Maha mengetahui bima malun bi dengan ma apa terhadap apa tak malun yang kamu kerjakan. Kalau sudah datang ajal kita baru nyesel. Apa artinya? <laughs> Nah ini insya Allah ya. Tidak ada artinya. Mau sedekah, mau berbuat baik, mau ini, mau itu. Kata Allah, bohong kamu. Diberi waktu jangankan sebentar. Kamu bertahun-tahun hidup aja. Kamu tidak ingat terhadap apa yang akan kamu perbuat. Apa yang akan kamu tempuh setelah kehidupan di dunia ini. Kamu melupakan Allah. Allah Rabbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Penny Uh, nah, besok ya Ibu ya? Kan kemarin baru masuk. Hari kemarin? Uh, Ibu masuknya hari Minggu nanti. Hari Senin. Uh, uh, kasih waktu ya. Uh, iya. iya. Nanti hari Minggu kan jelang-jelang. Pokoknya seminggu dapat jatah dua kali ya. Iya. iya. iya. Ibu kan sudah yang yang surat ini sudah nanti surat yang lain biar mengena. Baik ya Bu ya. Iya. Jangan lupa nanti hari ini juga ada pengajian di Depok ya. Eh, kita jam 9. Jadi kita sudah mulai belajar lagu. Pak Hari tajwidnya kapan? Nanti direkamkan. Ternyata dengan alat yang baru saya sudah ngaji di mana-mana. Saya rekam lagunya, saya rekam uh, ini ya. Uh, nanti kita belajar ini juga nih. Belajar nih. A'i ba عن أن أعن من المعن معي أن عا Ini sudah saya bikinkan ya di CD-nya. Jadi untuk tunanetra dan mualaf silahkan e, diperoleh secara gratis. Yang tidak mualaf ya mohon diganti lah ya untuk berbagi. Rirbar e, Ghiran ghanirghna minal mughni maghiran ghanirgha Sudah saya buat itu ya, sudah sampai selesai. Kemudian surat Al-Hasr lagunya juga ada di sana untuk belajar berlagu. Surah ini belum ya, nanti saya bikin di Depok nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur, sudah lama ini Ibu. Iya, saya pikir kemana, ini jam 4 <laughs> sudah nggak ada, saya pikir Ibu nggak tahu. Enggak Pak Ustaz, dengerin terus. Dengerin terus ya. Cuma iya, lagi sibuk sama cucu. <laughs> iya, jadi sekarang kita kan sudah tahu isi surat demi surat ya. Jadi iya. jangan sampai melakukan, membaca saja, walaupun membaca dapat pahala. Tapi kita sudah tahu, oh surat ini maksudnya ini, ayatnya ini tentang ini, gitu kan? Baik, silakan Ibu dari ayat ke 9 ya. Belajar Pak Ustaz. Ya, dilakukan ya, belajar lagu ya.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 Boleh ditahan sedikit. Wa may wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما Angnya eh, kalau ketemu fa bunyi M, Iya. tapi bibirnya nggak mingkem. Wa an وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم أحد أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني laula akhartani ila ajalin qarib fa hmm, ada tasdidnya di dulu situ fa asad gitu fa asaddaqa wa akum minal salihin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Sadaqallahul Terima kasih Pak azim. Ustaz. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jangan sampai terjadi kan? Fayakul Rabbi laula akhurtani ila ajalin qarib fa'asaddaqu aku akum minas salihin ya Allah ya Tuhan ya Rabb laula akhurtani mengapa tidak engkau tangguhkan tidak engkau undurkan sebentar saja ila ajrin qarib. Aku akan janji, aku akan zakat, aku akan sedekah, aku akan ini, aku akan ini dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Wa aku minas solihin dan jadikanlah aku dari orang-orang yang soleh. Itu penyesalan yang tiada artinya. Masya Allah. Kalau sudah seperti ini terjadi. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, sesuatu ketinggalan. Ya udah kan nanti juga balik lagi kan. Tapi kalau kita pulang ke akhirat kan kita nggak balik lagi. Allahu Rabbi padahal hidup di akhir nanti kekal abadi. Masya Allah ya Rabbana. Coba bayangkan ya. Kalau seandainya kita saya mau pulang ke Sukabumi banyak yang ketinggalan ya sudah tinggal tinggal minta bantuan sama orang lain. Tapi kalau di akhir nanti kita minta bantuan pada siapa? Yang kita minta bantu hanya amal amal ibadah kita. Allahu Rabbi. Baik di 859475 kami berikan kesempatan ya. Ini untuk latihan lagu, lagu tapi dimaknai ya. Jadi saya tidak mau bergelak kelikannya, tapi tidak ngerti isinya. Coba tolong di, eh, minimal secara global gitu ya. Bahwa ayat ini mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai untuk ingat kepada Allah. Itu kan intinya. Kalau kamu berbuat seperti itu, kamu rugi. Kamu termasuk orang-orang yang rugi. Dan nafkahkanlah rezeki yang telah kamu terima, berikan lagi kepada yang lain. Sebelum kamu mengatakan, seseorang mengatakan, Ya Allah, beri tangguh aku. Rabbi laula akhratani ila ajalin qarib. Sebentar saja. Fa'assaddaku aku minas Aku janji-janji ya Allah, aku akan sedekah, aku akan ini, akan ini, akan dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi Allah tahu itu janjimu palsu. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Kalau sudah ditolak seperti ini, apa yang akan terjadi? Ya Allah Rabbi. Hidup di dunia ini berapa lama? Sedangkan hidup di akhir nanti kan kekal abadi. Bukan berarti kehidupan di dunia tidak penting. Karena di dunia ini ladangnya akhirat. Itu kita harus di sini justru itu banyak berkarya, banyak berbuat baik. Itu ya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk sesama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lupa aja. Waalaikumsalam gitu. Iya, kebiasaan. Ya, Memang biasa enak sih ya. Waalaikumsalam. Kebiasaan <laughs> Ustaz kali ya? iya, saya juga begitu kadang-kadang. Saling mengingatkan. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau Assalamualaikum dijawabnya akan lebih banyak lagi gitu ya. Iya, Pak. Mangga, enggak, ya? Iya, yang lepas ya. ya. Uh, eh, ta'awunya dalam hati aja karena kalau bismillah itu kan eh kalau sholat itu kan dari bismillah. Kadang-kadang nggak nggak pakai bismillah kan. yeah. Ada beberapa saudara kita. Jadi eh, untuk lagunya supaya enak kalau dari ta'awud dari itu kori, rendah oh. dulu. yeah, yeah. Jadi ta'awud cukup dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu. Iya, dari bismillah. Iya, dari bismillah ta'awudnya dalam hati kan sudah. Iya. Ya. Kencang, langsung. Bis بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم أن ذكر الله jangan turun lagi Wala auladukum an dzikrillah. Tinggi tetap itunya. Wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. أحدكم الموت أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني Di laulanya tuh lebih supaya lebih nangis, lebih ini di ini kan. ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب Jadi agak di, ditekankan gitu ya. لولا Jadi di situ kan penyesalan ya Allah. Kalau seandainya bisa ditangguhkan, tangguhkan sebentar saja. Aku akan jadi orang benar. Aku jadi, jadi anak soleh gitu kan. Masya Allah. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق الخيل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim. Mudah kan lagu-lagu salat mah? Kalau lagu kori mah susah. Ya, Jangan bener. yang susah-susah, yang mudah aja kita mah ya. ya. Ada ya ngajarin lagu kori, yang belajarnya bukan kori, hancur. ya, ini mah lumayan lah dikit aja. Yang penting tajwidnya tadi ya. Nah, itu. Yang penting kita kalau saat baca Quran, ya. saat tadarus, saat apa, orang dengerin kita tidak jenuh. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk jamaah, hari ini kita ada talim di Depok jam 9, jam 9 ya sampai jam 11.30 karena Jumat. Untuk informasi ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. 0812 0812 8728 ya. <laughs> Itu. Silakan 0812 828 7881. Ah jadi salah. E, hari Sabtu, Ahad, Senin juga ada. Hari Sabtu Tahsin ya. Hari Ahadnya kita belajar bahasa Arab dan terjemah perkata serta tajwidnya. Silahkan di rumah yatim. Hari ini di Depok. Untuk tunanetra dan mualaf yang menginginkan lagu-lagu, lagu-lagu AIUBA, dan al Hasr silahkan datang ya dapatkan untuk tunanetra dan mualaf secara gratis ya bukan tunanetra bukan mualaf kalau menginginkan silahkan tapi mohon diganti karena kita saat bersengat berbagi ya ada beberapa Pak biasanya saya sore dengerin ngaji ini itu nah ini nah, untuk menggantinya itu saya kasih sidiknya biar tiap waktu tiap saat kita bisa mengingat Allah bisa belajar Terima kasih Ibu dan Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Saya hanya manusia biasa, benarnya dari Allah, salahnya berarti kebodohan saya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kami tidak akan memungut zakat dari anak hewan yang masih menyusu. Begitupun tidak akan memisahkan ternak yang telah bercampur jadi terpisah Pernah pula datang kepadanya seorang lelaki membawa seekor unta yang berpunuk besar. Maka Nabi keberatan buat menerimanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Sembilan tujuh FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM